Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman kathira ma ba'd Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengkaji kitab salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dengan membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sampai pada perkataan beliau i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ya. I'lam adalah fi'il amr yang bermakna perintah ya, bermakna ta'allam ya, ilmuilah ketahuilah ya, demikian maknanya ya, diambil dari kata al-ilm diambil dari kata ilmu apa itu ilmu kemarin sudah kita sebutkan definisinya siapa yang bisa mengulang apa itu definisi al-ilmu idraku syai' au idrakul amr ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan kita tentang suatu perkara sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. dengan pengetahuan yang pasti. Jadi kita mengetahui sesuatu memang sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, ini disebut dengan ilmu. Ya. Tingkatan yang pertama, tertinggi. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, di bawah tingkatan ilmu atau nah ini tidak berurutan ya. Beliau menyebutkannya tidak dengan berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi Tingkatan idrak yang kedua adalah al-jahlu al-basit. Al-jahlu al-basit. Ya. Kejahilan, ya. ketidaktahuan yang basit, yang ringan. Ya. Ketidaktahuan yang ringan, yang dasar. Ya. Apa itu? Adamu al-idrak bil kulliyah nggak tahu pengetahuan ya, tidak memiliki pengetahuan, tidak punya ilmunya. Nah, ini disebut dengan al-jahlu al-basit ya. Laisa indahu ilmun wala ma'rifah. Kita tidak punya ilmu atau tidak punya pengetahuan tentang suatu perkara. Ini disebut dengan al-jahlu al-basit ya. Memang nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya ya. Nah. Demikian. Misalnya kita ditanya tentang apa hukum tentang hal ini. Kita nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya, ya. maka ini disebut dengan al-jahl al-basit, ya. ketidaktahuan yang basit. Nah, yang mendasar, ya. Adapun tingkatan yang berikutnya, yang ketiga al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab, ya, kejahilan atau ketidaktahuan yang ganda. Ketidaktahuan atau kejahilan yang ganda. Kenapa disebut dengan murakkab ganda? Ya. Karena dia tidak memiliki dua hal, tidak mengetahui tentang dua hal. Ya. Di sini disebutkan definisinya wahwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaihi ya ai fil waqi yaitu dia mengetahui suatu perkara mengilmui suatu perkara tetapi menyelisihi kenyataan yang ada ya menyelisihi kenyataan yang ada ini disebut dengan al jahlu al murakkab ya, kejahilan yang kuadrat istilahnya, ya. Kejahilan yang ganda, kuadrat, ya. Kalau yang tadi jahal al-basit sederhana masih, ya memang nggak tahu, ya. Tapi kalau ini jahlu al-jahal al-murakkab, kejahilan yang kuadrat, yang ganda. Kenapa? Karena dia menyangka dia punya ilmu tentang suatu perkara, namun ternyata ilmunya itu menyelisihi kenyataan yang ada, ya. Tidak sesuai dengan fakta ini disebut dengan al-jahlu al-murakkab. Kenapa disebut dengan jahlu murakkab? Kejahilan yang kuadrat atau ganda. Karena dia jahil terhadap dua hal. Terhadap dua hal. Yaitu jahlu zalikal amr. Ya. Sebenarnya dia tidak punya ilmu tentang perkara tersebut. Ya. Ini kejahilan yang pertama. Ya. Kejahilan yang kedua. Jahila hala nafsihi bi annahu jahil la ya'lam. Dia tidak tahu, tidak sadar bahwasanya memang dirinya sebenarnya tidak tahu dan tidak punya ilmu tentang perkara tersebut. Dia nggak sadar, ya. Ini sehingga disebut dengan jahlu al-murakkab. Kejahilan atau ketidaktahuan yang kuadrat. Sebenarnya dia nggak punya ilmunya, tapi dia menyangka punya ilmunya. Ya. Dia nggak sadar kalau, kalau dirinya sebenarnya tidak punya ilmu tentang perkara tersebut, tapi dia menganggap dirinya punya ilmu. Ya, ini disebut dengan kejahilan yang kuadrat. Tentunya tingkatannya lebih ya lebih jelek dibandingkan al-jahlu al-basit ya. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak peng, tidak punya pengetahuan dan dia sadar dirinya tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, maka ini mending, ya. lebih mending. Ya. Sehingga dikatakan dalam pepatah Arab, rahimallahu man ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu kadar dirinya. Ya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu kadar dirinya. Dia sadar dirinya nggak tahu sadar dirinya tidak punya ilmu, ya, dia menyadarinya. Ya. Tapi kalau jahil murokkab ini, dia tidak tahu tapi menganggap dirinya tahu. Dia tidak tidak punya ilmunya, tapi dia menganggap dirinya punya ilmu. Naudzubillah, ya. Ini adalah kondisi yang jelek, ya. Kondisi yang jelek. Nah. Misalnya contoh dalam kehidupan nyata misalnya terjadi peristiwa di di perempatan misalnya, terjadi kecelakaan. Nah. Hakikat yang terjadi, fakta yang terjadi, kecelakaan terjadi antara mobil dengan sepeda motor, ya. Tapi ada orang yang sok tahu, oh, bukan yang terjadi di sana antara mobil dengan truk. Nah, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi dia nah, bersikeras, lo enggak. Iya. Mobil dengan truk, lo bukan. Fakta yang terjadi yang sebenarnya adalah mobil dengan sepeda motor. Lah ini dia pengetahuan dia, ilmu dia tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dia menganggap dia punya ilmu, dia punya pengetahuan tentang perkara tersebut. Ini perkara dunia. Ya, perkara dunia. Kalau dalam perkara din misalnya, nah ditanya tentang hukum suatu perkara, ya, dia tidak punya ilmunya tapi dia sok tahu, berfatwa tanpa ilmu, ya. Ini adalah halnya kondisinya para bidoh ya. Kondisinya para bidoh ya. Yaitu orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu sehingga mereka menyesat sesat dan menyesatkan. Inilah kondisi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya para bidah. Siapa itu? Yaitu mereka yang idza su'ilu fa'aftau ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka lah orang-orang yang jika ditanya, jika dimintai fatwa tentang suatu perkara yang sebenarnya mereka tidak punya ilmunya, namun mereka berani berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Tapi mereka menganggap diri mereka punya ilmu. Inilah yang disebut dengan al-jahlu al-murakkab, ya. Tidak punya ilmu, ya. Tapi dia merasa punya ilmu. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan idrok, tingkatan pengetahuan adalah al-wahmu. Ya, al-wahmu. Hati-hati cara bacanya harus tepat ya, dengan hak disukun ya. Dengan huruf hak disukun. Al-wahmu ya. Kalau sampai keliru bacanya dengan hak di fathah, maka maknanya lain ya. Maknanya lain ya. Al-wahmu wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimali diddin rajih. Al-wahmu adalah maknanya adalah pengetahuan tentang suatu perkara ma'a ihtimali diddin rajih. Namun masih ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan yang lain yang mana kemungkinan yang lain itu lebih roji, lebih kuat. Ya. Tapi dia menget, dia mengilmui tentang perkara yang marju, ya, yang kurang kuat. Padahal di sana ada ihtimal, ada kemungkinan, ya, yang roji, yang lebih kuat. Ini disebut dengan al-waham. Kalau kita baca dengan al-wahamu, ya, dengan hak di fathah, maknanya lain. Ya, maknanya adalah al golat kesalahan ya. Nah. Kemudian tingkatan yang kelima adalah asyak wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimalin musawwin ya ma'a ihtimalin musawin pengetahuan tentang suatu perkara yang ada kemungkinan lain ya yang setara tingkatannya ya, tidak lebih kuat dan juga tidak lebih lemah, tapi sama, ya. Sama-sama tingkatannya demikian, ya. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang terakhir dari tingkatan-tingkatan idrok pengetahuan atau ilmu adalah adzan, ya. Wahwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin marjuh. Maknanya, definisinya adalah pengetahuan tentang suatu perkara dengan kemungkinan yang lain yang marju, yang kurang kuat memang, ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk tingkatan tiga tingkatan yang terakhir ini ya, al-wahm, asyak dan al ini kita pengetahuan tentang suatu perkara tapi masih ada kemungkinan yang lain ya. Kalau waham ada kemungkinan yang lain, kemungkinan yang lain itu adalah rajih lebih kuat kalau syak kemungkinan yang lain itu sama, sama kuatnya. Kalau dhon kemungkinan yang lain itu lebih lemah, ya. Nah, sehingga mana tingkatan yang lebih tinggi antara dhon, syak dan waham? Dhon dulu, ya. Karena kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Kemudian di bawahnya baru syak, ya. Karena kita mengambil kemungkinan yang sama. Ada pun yang terakhir al-waham ya ini mengambil kemungkinan yang lebih lemah nah bisa dipahami ya nah barakallahu fi kemudian Asy-Syaikh Asy-Syarih rahimahullah melanjutkan wal ilmu yanqasimu ila qismaini dan ilmu itu terbagi menjadi dua jenis jenis yang pertama daruriyun wa nadhariyun ya. daruriyun wa nadhariyun ya ilmu ad-daruri dan ilmu nazari. Apa itu ilmu daruri dan ilmu nazari? Beliau menjelaskan fad-daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nazarin wala wala istidlalin ilmu yang sifatnya daruri ya yang mau tidak mau pasti kita ketahui ya, adalah pengetahuan kita tentang suatu perkara yang mana pengetahuan tersebut sifatnya doruri ya pengetahuan tersebut sifatnya doruri ya secara garis besar keumuman orang mayoritas orang mengetahuinya ya dan sangat kecil kemungkinan seseorang tidak mengetahuinya. Ini makna doruri. Ilmu doruri. Bihaithu yattarru ilaihi min ghairi nadharin walastidlalin. Yang mana pasti semua orang mengetahuinya ya, tanpa harus didahului dengan nazar Belajar dulu ya, walastidlal dan juga nggak perlu istidlal, nggak perlu cari-cari dalil untuk bisa mengetahui hal ini, ilmu doruri ini. Ya. Bisa dipahami ya definisinya, ilmu yang pasti diketahui oleh kita, oleh semua orang tanpa harus belajar dan tanpa harus istidlal, nah, tanpa harus cari-cari dalil. Ya. Contohnya apa? Kal ilm bi anna nar harratun. Contohnya, ya. Contoh ilmu doruri adalah api itu panas. Perlu nggak belajar untuk kita tahu api itu panas? Ya. Perlu nggak cari dalil kalau untuk kita tahu bahwasanya api itu panas? Perlu? Nggak perlu, ya. Tidak perlu. Inilah contoh ilmu doruri. Contoh ilmu yang lain tentang ilmu doruri, ya. Dalam perkara agama yang ma'lum minad din bid darurah Contohnya, ilmu tentang bahasanya Allah itu ada. Ya. Ilmu pengetahuan kita bahasanya Allah itu mewujud. Allah itu ada, ya. Tanpa kita harus melihat Allah, ya. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan ilmu yang pasti, ya. Bahasanya ilmu itu ada, Allah itu ada. Karena alam semesta ini ada, yarhamukallah dan tidak mungkin alam semesta ini ada kecuali jika ada penciptanya. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah di akhir-akhir zaman ini ya. Di masa-masa sekarang ini banyak orang-orang yang ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak di antara mereka yang ragu bahwasanya Allah itu ada. Ya sampai-sampai di antara mereka berani mengatakan ya bahasanya Allah itu tidak ada dan mereka bukan orang-orang ateis ya. bukan orang-orang yang mengaku ateis mereka mengaku Islam mengaku Muslim tapi ketika ditanya apakah Allah itu ada mereka menjawab tidak ada ya. berani menyatakan yang demikian mengingkari ilmu yang sifatnya doruri ya. Nah, dan ini banyak menimpa orang-orang yang berpemahaman Islam liberal, ya. yang sekarang ini sudah mulai merebak ya di tengah-tengah masyarakat, ya, terkhusus di negeri kita Indonesia, ya, mulai dikampanyekan, mulai dipromosikan Islam liberal ini, ya, yang dahulunya dikenal dengan Islam liberal, liberal ya, namun ketika orang-orang sudah tahu hakikat kerusakan Islam liberal ini mereka kemas dengan kemasan yang lain dan mereka sebut dengan Islam Nusantara. Ya, di antara mereka sampai berani menyatakan bahwasanya Allah itu ghairu maujud. Ya. Islam Allah itu tidak ada kata mereka, sebagian mereka. Ya. Nah, sebagian yang lain di antara para pengusung Islam Nusantara ya, Mungkin tidak terang-terangan berkata demikian. Ya. Tapi mereka menyatakan sebenarnya hakikatnya Tuhan itu satu. Baik Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhan Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, semuanya satu sebenarnya hakikatnya. Cuma dinamai dengan nama yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini adalah bentuk ya pengingkaran terhadap ilmu yang sifatnya doruri, ya, yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim pasti meyakini bahasanya Rabb, Rabbul Alamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah bukanlah Buddha. Allah itu bukan Brahma, bukan Wisnu, bukan ya, Siwa seperti Tuhannya orang-orang Hindu dan Buddha. Ya. Allah satu ya. Allah Esa, Maha Esa dan tidak dinamai dengan nama-nama yang lain seperti nama-namanya Tuhannya agama-agama lain. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya definisi dari ilmu daruri. Kemudian ilmu jenis yang kedua al-ilm an-nadhari. Ya. Apa itu ilmu nadhari? Definisinya adalah ma yahtaju ma yuhtaju ila nadharin wastidlalin ya ilmu daruri adalah ilmu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya adanya nazar, adanya proses belajar, ya, proses penelitian, dan juga istidlal, ya, membutuhkan adanya dalil membutuhkan adanya dalil ya. Jadi memang harus belajar dulu ya. Harus belajar terlebih dahulu. Contohnya apa? Kal ilm biwujubin niyah fil wudu ya. Ilmu tentang bahwasanya niat di dalam berwudu itu hukumnya wajib. Ketika kita mau berwudu maka wajib harus memiliki niat terlebih dahulu. Wah, ini butuh belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa, ya. Nah. Terakhir kita baca sedikit ya. Qauluhu rahimakallah, ya. Ucapan muallif ya, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, ya. Maknanya adalah afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsul biha ala matlubika wa tanju min mahdurika yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadamu rahmatnya ya. yang dengan rahmat Allah tersebutlah ya. yang dengan Allah yang dengan rahmat Allah tersebut engkau bisa mendapatkan kebahagiaan ya. perkara-perkara ya. yang engkau inginkan yaitu kebahagiaan dunia akhirat dan engkau selamat dari perkara-perkara yang engkau benci nah yaitu kesengsaraan ya di dunia maupun di akhirat. Fal makna makna dari rahimakallah adalah ghafarallahu laka ma madha min dhunubika wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbil minha. Makna rahimakallah adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu serta memberimu taufik pada perkara-perkara yang akan engkau jalani. Ya. Nah, ini jika lafadz rahmah ada disebutkan secara bersendirian ya, rahimakallah. Amma ida, ya, Hada ida afradta ar-rahmah. Amma ida qurinat bil maghfirah fal maghfirah lima mada min al dzunub Wal rahmah at taufiq lil khair wassalamatu min al dzunub fil mustaqbal. Adapun jika lafadz rahima digabungkan digabungkan dengan ghafara. Ya, misalnya kita mengucapkan rahimakallah wa ghafara laka. Rahimakallah wa ghafara laka, maka maknanya apa? Ghafara laka, semoga Allah mengampunimu adalah mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa rahimaka maknanya adalah ai semoga Allah memberimu taufik untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan selamat dari dosa-dosa pada masa yang akan datang. Nah, wasani'ul muallif rahimahullahu taala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdi al khair lahu. Dan apa yang dilakukan oleh muallif di sini ya, dengan menyebutkan doa, mengucapkan doa kepada para pembaca, ini menunjukkan perhatian beliau dan kasih sayang beliau kepada umat kepada setiap orang yang membaca risalah ini, membaca kitab ini. Nah, dan menunjukkan bahwasanya beliau memiliki ya, qasdi al khair, menginginkan kebaikan bagi para pembaca, ya. Tentunya ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menuduh beliau memiliki dakwah yang keras, dakwah yang penuh dengan kebencian, ya. Ini sebagian orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dai yang mendakwahkan kejelekan, dai yang mendakwahkan kekerasan dan sebagainya. Ini tentunya bantahan bagi mereka, ya. Nah, di banyak tulisan-tulisan beliau, beliau menyebutkan doa, ya. Doa kepada para pembaca yang ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat dan menunjukkan keinginan baik beliau, ya, bahwasanya beliau menginginkan kebaikan bagi para pembaca. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala a'lam bisawab. Sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Nah, Wallahu taala alam bisawab. wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu lagi